di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Malam hari yang mulia ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita mulai dari pagi tadi sampai petang bahkan tidak dapat melaksanakan sholat baik sholat subuh, sholat duhur, sholat asar serta berjamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan majlis taklim kemudian sholat isya dilanjutkan dengan tujuan memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu tiada lain adalah inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian yang baik kepada kita yang patut kita syukuri. Karena itu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon ampun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena semestinya yang hadir malam hari ini adalah guru kita Syekh Jaburi dari Mekah Yang kebetulan beliau adalah kakak kelas saya, senior saya Terkala berguru di Mekah Al-Mukarramah Beliau bahkan Orang tatkala di Makkah belajar kepada ayahnya guru saya. Guru saya adalah Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sedangkan Syekh Al-Jaburi itu pernah belajar kepada Syekh atau Abu ayahnya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki yaitu Syekh Alwi Alwi Al-Maliki. Dia melanjutkan belajar kepada putra dari Sayyid Ali Al-Maliki yaitu Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sehingga saya dengan beliau Syekh Abduri itu satu perguruan hanya saja beliau jauh lebih tua Tua ilmunya Tua usianya Tua pengalamannya Sedang saya usia masih sedikit, pengalaman masih sedikit, dan juga ilmu masih sedikit. Namun yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kepada apa yang kita maui yaitu mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke sini untuk apa? Kita bertanya, harus bertanya pada diri kita. Kita harus bertanya pada hati kita. Dari rumah kita melangkah tempat ini satu persatu langkah. Ada yang rumahnya dekat, ada yang rumahnya jauh. Bahkan ada yang harus naik mobil atau naik kereta. Di sini Masya Allah ada yang hadir dari Malaka datang ke tempat ini. Kalau ditanya, ada apa jauh-jauh datang dari Malaka ke tempat yang terpencil ini? Alhamdulillah, itu juga siang hari saya dibawa dijemput oleh Ustaz Khairi dan juga Ustaz Azizi jauh dari Kuala, Kuala Lumpur ke sini jauh melewati kita dengan jalan yang naik turun terjal kalau kita pikir ada apa ya kita datang ke sini ibu-ibu tuan-tuan sekarang mestinya enak di rumah bisa tidur bisa melihat kasur, bantal, selimut. Kalau ada hiburan televisi enak ya televisi. Tapi kenapa hari ini malam ini tidak datang ke tempat ini? Bapak-bapak kita di kerja di kebun, kerja di tempat tempatnya sulit atau capek. Mestinya sejauhnya istirahat. Betul? kita harus duduk di sini. Kita tanya, kenapa hati kita ada di sini? Tiada lain karena cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik kita, pemuda-pemuda, biasanya pemuda-pemuda usia-usia mereka adik-adik kita waktunya main kalau sekarang ada tontonan bola di televisi, sukanya apa biasanya? Sukanya lihat bola. Tapi kenapa malam hari ini justru melantunkan syair-syair dengan tabu-tabuhan, gendang dan segala macam? Kenapa? Karena hatinya ingin mendapatkan cinta dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Betul. Cinta kepada Nabi. Betul. Saya mendengarkan wasidah. Kadang-kadang kita tidak paham. Betul Pak. Betul Bu. Wasidah yang dilantunkan. Usyolana minal muna bahasa-bahasa Arab. Bukunya apa? Indah didengar, elok didengar. Karena ada kata-kata, ya Rasulullah, itu kita paham. Ya Nabi, kita paham. Tapi busyolannya kita tidak paham. Cuma kita hanya menunggu kapan nama Rasulullah, kapan nama Nabi disebut. Ya Nabi ya Allah Salam alaikum oh, Aku paham Berarti kusyolana Minnal muna Zalana Wafalana Ini semua adalah pemutaran cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Betul Betul Pak masing-masing. Saya tidak tahu paham itu mana. Saya tidak kenal paham. Nama paham baru dengar. Allah bisa kembali datang ke kamar saya, ke bilik saya. Jadi bilangi, apa Ustaz mau datang paham? Untuk apa datang paham? Oh maulid Nabi. Oh saya mau. Karena kalimat maulid Nabi. Karena maulid Nabi saya kenal paham. Alhamdulillah. Tulilah jumpa bapak-bapak jumpa selama mimpi. Karena maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terasa aja. Kalau saya benci sama Nabi, apa mungkin saya datang ke tempat ini? Tidak mungkin. Terasa aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ini luar biasa cintanya kepada Nabi. Tak bisa mereka ini bisa dengan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah hidup di kota Madinah. Beliau mendirikan masjid An Nabawi, Tahu masjid An Nabawi. Tidak seperti sekarang. Masjid Nabawi dulu pertama dibangun itu adalah tanah tanah ya? tanah lapang kemudian dikasih pagar tanah lapang dikasih pagar keliling Nabi mengajar di situ di sebelahnya ada rumah kecil untuk berteduh itulah rumah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bukan bangunan masjid yang luar biasa surau seperti ini. Yang indah, yang elok. Bukan. Tapi masjid Nabi adalah tanah ya, diberi pak. Tak ada lantai. Tak ada keramik. Tak ada bangunan. Tandas pun susah dicari. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi yang subhanallah, para sahabat hampir tiap hari Sereh berganti datang ke masjid. Karena apa? Ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ingin melihat Rasulullah Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena rindu kepada Nabi, mereka datang silih berganti bahkan diriwayatkan suatu saat ada seorang yang berasal dari dusun dari puncak gunung barangkali dari Pahan ya barangkali dari Pahan ya puncak gunung masuk Islam setelah masuk Islam kepingin jumpa dengan Nabi kepingin jumpa dengan Nabi untuk apa untuk melihat untuk menyaksikan bagaimana Nabi saya ini turun-turunnya. Orang gunung turun gunung. Sampailah di kota Madinah. Mohon ampun, mohon maaf. Biasanya orang yang hidup di pedesaan itu tidak terbiasa dengan lingkungan kota. Macam begini, kalau tandas di kota itu biasanya otomatis ya pakai pencet gitu ya kalau tandas di dusun itu pakai gayung gitu ya berbeda ada berbeda ada apalah berbeda ada nah waktu itu sahabat yang dari dusun ini turun kemudian ingin jumpa Nabi jauh Ibarat kalau Nabi itu di Kuala Lumpur, ya, ini sahabatnya ada di mana? Pahang. Naik onta. Naik onta. Berapa jam naik onta? Jauh. Nah, itu tiba di mana? Di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa dengan Nabi. Senang, hatinya senang cuma namanya manusia. Kadang-kadang juga maaf-maaf ingin buang air kecil, ingin kencing. Tak tahu caranya, tak tahu di mana tandas. Tak tahu caranya, tak tahu di mana tandas. Namanya juga orang busur. Tiba-tiba orang ini datang ke pondok masjid di dalam masjid. Ya, Misalnya di sini, di pojok situ. Buang air kecil atau kencing. Saya Nabi ada di masjid. Ada sahabat-sahabat yang lain. Ada satu sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, punya kecemburuan kepada Nabi. Dan beliau adalah orang yang tegas. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sayyidina Umar tidak bisa melihat kemaksiatan. Sayyidina Umar tidak bisa melihat orang salah di dalam bersyariat. Jangankan orang, setan pun takut pada Sayyidina Umar karena tegasnya Sayyidina Umar. Allah taala melihat ada orang di pojok sana kencing marah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau macam saya saya berteriak, eh jangan kencing di situ. Kalau macam saya. Sehingga Umar mau marah sama Nabi dikatakan sebentar ya Umar. Sabar hai Umar. Biarkan dia kencing. Biarkan selesai. Soalnya kalau orang maaf-maaf kencing kemudian di teriakin, eh sesuai, takut lari, kerjanya marah-marah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah dengan bijak, biarkan selesai. Setelah selesai, sahabat ini selesai dari dosa, maka Rasulullah perintah kepada Sayyidina Umar kepada sahabat yang lain, kau ambilkan air, kau ambilkan air, kau siram itu kencing sudah selesai suci. Kau siram itu adotik dengan air, dia akan meresap. Setelah meresap suci. Sekarang pertanyaan kita, apa mungkin kalau itu ada keramiknya langsung kering? Bisa atau tidak meresap? Tidak bisa. Yang pasti tanah. Jadi masjid itu di zaman tersebut adalah tanah. Hanya saja diberi pagar seperti kebun. Cuma ini wilayah masjid. Wilayah masjid. Subhanallah. Buktinya tadi ada orang ini bisa disiram dan meresap habis menjadi suci. Nah, kondisi semacam itu, keadaan masjid semacam itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari hampir setiap saat beliau berada di masjid dan rumah beliau satu tembok atau satu pagar dengan masjid itu rumah kecil hanya sekedar untuk berteduh bernaung dengan keluarga tapi yang luar biasa bapak-bapak dan ibu tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu sahabat-sahabat. Para sahabat tiap hari ada yang ada di dalam masjid guna mendengarkan terkira dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bujana-bujana sabda diriwayatkan kalau kita kenal ya, Sayyidina Abu Bakar namanya sudah kita kenal Sayyidina Umar namanya sudah kita kenal. Sayyidina Uthman namanya sudah kita kenal. Sayyidina Ali namanya sudah kita kenal. Saya gambarkan, saya misalkan. Hari ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala kebetulan punya pekerjaan di luar Madinah. Kalau orang paham undangan ya diundang keluar dijemput keluar. Jadi tak hadir di majelis Nabi karena ada pekerjaan di luar. Sedangkan yang hadir adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Misalnya, nah, Sayyidina begitu pulang, misalnya dari Malaka, itu kalau tidak jumpa Nabi, dilihat dicari tahu siapa yang hadir majelisnya Nabi. Oh sahabatku yang namanya Umar Oh kawanku yang namanya Uthman Oh saudaraku yang namanya Ali Maka Sina Umar bertanya kepada Sina Umar Hei Umar pelajaran apa yang ku dapatkan hari ini dari Nabi Hei Uthman pelajaran apa pembicaraan apa yang kau dapatkan dari Nabi Hei Ali percakapan macam apa yang kau dengarkan dari Nabi Tak mau ketinggalan. Sena Bakar tak mau ketinggalan. Esok hari Sena Bakar bisa hadir di majelis Nabi. Sena Umar ada undangan di Jombor. Mana di Johor ya? Di Jombor di Johor. Ya subhanallah. Pulang dari Johor bertanya, siapa yang hadir? Kalau nanti istirahat, siapa yang hadir? Oh, Oh Abu Bakar, oh kawanku Utsman, oh kawanku Ali, bertanya. Kau dapat pelajaran apa hari ini? di demikian semua para sahabat sehingga kampung Madinah ramai. Kampung Madinah tiap hari membicarakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi pelajaran, dari segi ilmu belum lagi dari segi yang lain. Itu para sahabat radhiyallahu taala kalau sudah yang namanya cinta, cinta itu tak ada batas. Betul ya? Cinta tak ada batas. Macam kakek punya cucu. Kakek punya cucu. Si cucu punya bapak. Betul ya? Kakek punya cucu situ punya bapak. Biasanya kakek itu jauh lebih mencintai cucunya daripada bapak. Betul, betul. Hanya kakek-kakek dia ya, biasanya umumnya itu kakek kadang-kadang punya apa namanya punya makanan, punya uang, punya barang, ingatnya cucu. Betul karena bapaknya atau anaknya sendiri sudah besar. Wah, aku lagi main ke Kuala Lumpur. Aku mau berikan oleh-oleh untuk cucu. Betul. Betul. Kenapa? Karena ini Subhanallah misalnya ini oleh-oleh dari Kuala Lumpur sudah jauh pulang ke Pahang capek ya dari Kuala Lumpur pulang ke Pahang capek ya bawa oleh-oleh si cucu sakit oleh-olehnya es krim si cucu sakit apa ya pilek apa pilek flu flu ya? saya saya ya itu saya seneng gitu ya ininya ingusnya ya ingusnya ya. jatuh tumpah es krim jauh-jauh dari mana? Dari Kuala Lumpur, dia bawa. Begitu sampai di rumah, si anak atau bapak dari si cucu bilang, Abah, Abah dari mana? Oh dari Kuala Lumpur. Abah, cucunya sakit flu, sakit demam, sakit apa tadi? Sel, sel semok ya itu ya. <laughs> Tak jaga ya bisa cek Melayu ya. Kata sama ayah bilang apa? Biar istirahat, jangan dikasih macam-macam apa. Apa kata apa? Oh iya iya iya. Sudah, kamu tidur aja. Begitu ayahnya tidur, si kakek karena cinta ya, ya dia masuk ke bilik si cucu. Ini kau makan jangan tahu bapak. Betul? Betul? Karena jin ingin selalu itu ah, ingin selalu menyenangkan yang dicintai. Betul, betul. Itu manusia. Cinta. Ada peringatan dari dokter. Ada surat dari dokter, larangan. Larangan untuk si cucu tidak boleh makan es krim. Kalau bahasa agama haram, ya kalau bahasa agama haram. Tapi karena si kakek ini sudah terlanjur cinta jauh-jauh dari Kuala Lumpur bawa es krim itu tulisan dilarang makan es krim dia robek bener tak laku tak laku eh judul kau makan es krim jangan bilang sama bapak, jangan bilang sama ibu, dan jangan bilang sama dokter. Itu karena rasa cinta. Kita ingin cinta pada Nabi. Kita ingin cinta pada Nabi. Jangan besar kita diperkenalkan oleh Nabi begitu besar. Para sahabat berebut mendapatkan orang Sikh. Terus kita yang muslim apa kita ngikut? Baik, aku juga tak suka sama Nabi ku, Begitu. Naudzubillah ini. Kita katakan, hei orang Yahudi, hei orang Kristen, hei orang Buddha, hei orang Hindu, hei orang Sikh, Hai hey, semua manusia seluruh dunia yang benci kepada Nabi Muhammad, aku tak tengok kau, aku tak dengar kau, aku sudah kandung cinta pada Nabi, aku rindu pada Nabi. Apapun yang terjadi, kau bawa senjata, kau bawa pistol, kau bawa larangan, kau bawa dalil, kau bawa apa saja, aku tak tengok. Aku sudah kandung cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti busrolana minal muna ana wa falana. Bersyukurana kami senang. Minal muna kami dapatkan yang api kami yang kami kita akan kami dapatkan yang kami rindukan kami dapatkan. Wa falana juga kami menjadi senang. Hari yang susah-susah, yang takut-takut, yang khawatir-khawatir, yang apa ya namanya bahasa Indonesia? Apa? Yang sedih-sedih. Zalal anna. Kalau aku sudah mendengarkan Kosida, aku mendengarkan maulid, aku sudah mahalul kiam, aku sudah baca, aku sudah pakai terbang, zalal anna yang sedih-sedih hilang. cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam apa kau larang? Tak ada artinya. Betul? Betul? Itu semestinya yang kita jaga setiap saat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru punya putra, punya anak, Tuan Tuan tulis kita ziarah siapa mereka kalau kita pelajari apa yang diajarkan oleh Tuan tulis saya yakin yang diajari oleh Tuan tulis adalah salah satunya mengadakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu Tuhan tulis mengatakan Maulid Nabi Hawa, saya yakin hari ini saya tidak akan sampai ke bahar, Karena di bahar tidak ada maulid Nabi. Iya. Betul Ustaz Aziz. Tapi Alhamdulillah Tuhan tulis mengajarkan anak cucunya, masyarakatnya itu madhab syafi'i mengikuti ahli sunnah wal jamaah bukan mengikuti aliran-aliran yang baru datang aliran-aliran Wahabi yang mengaku Salafi yang ada dari Saudi, dari Najd, bukan itu. Mereka mengatakan, eh, yang mengadakan Maulid Nabi bid'ah, sesat, haram. Bukan itu. Tapi wali sebab Tuhan tulis mengajari kita dipaham sini orang senang baca maulid, orang senang baca selawat. Ya, Mungkin di zaman tuan tulis hidup ya memang tidak ada kosinga seperti yang dilakukan oleh adik-adik kita. Tapi di zaman itu ada kosida-kosida yang lain. Cuma isinya sama. Isinya adalah memuji, memuliakan, menyampaikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bisa beda, tapi isinya satu. Betul? Betul? Betul? Saya dulu sedikit punya kenangan tadi waktu saya jalan dari uh, dari Kuala Lumpur ke sini lewat gunung-gunung saya jadi cakap-cakap saya main jumpa cakap-cakap dulu saya juga di Bangka di Medina. Tapi saya tahun 80 di sana. Tahun 80 masih belum modern. Saya bilang saya tiga tahun di Medina, empat tahun di Mekah. Saya bilang waktu saya di kota Medina itu Indonesia masih sedikit, orang Indonesia sedikit, pengalaman juga sedikit, persediaan macam-macam sedikit di sana. Saya biasanya kalau rindu sama orang tua, ya rindu sama orang tua di zaman itu saya kirim surat saya kirimkan ke bos saya tunggu jawaban satu tahun baru dijawab satu tahun baru dijawab kenapa karena posnya lama posnya tersesat kemana-mana keliling dunia ya pesawatnya cuma satu pesawatnya cuma satu itu adat di tahun sekitar 80-an. Tapi sekarang saudara-saudara kita, adik-adik kita yang belajar di kota Medina rindu sama ayahnya, rindu sama ibunya, rindu sama saudaranya. Cuma sebentar buka HP, kirim di WhatsApp, sampai dapat jawaban. Adatnya berbeda tahunnya, betul, betul. Zaman Tuhan tulis tidak ada mungkin seperti ini. Tidak ada, tidak sama. Tapi juga bukan berarti tidak boleh. Betul? Paket sahabat dari lagu-lagunya yang indah, yang lagunya yang elo, yang cantik. Ya? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Apa artinya? Ahmad adalah Nabi Muhammad. Ya Habibi, nah kasihku. Ahmad ya Tobibi. Ahmad, ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad, engkau adalah obat rinduku. Ya Habibi, salam alaika. Hai kekasihku, aku ucapkan salam kepadamu. Ini lagu dulu. Tapi mungkin Tuhan tulis dulu mengajarkan seperti yang kita pelajari Maulid Barzanji, Maulid Saibah, Ya Nabi Salam Alaika. Betul? Betul? lagu lama lagunya bapak-bapak yang tua-tua. Kalau sekarang lagunya anak-anak muda. Betul? Dulu terbangannya pakai Izhari, prakpok, prakpok, betul? Sekarang pakai Banjari. Betul? Perubahan zaman. Dulu tahun 80 saya nulis surat setahun baru datang. Sekarang cuma satu menit. Tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Betul? Kalau tiba-tiba ada orang datang. Orang luar datang. Masuk ke pahang, Dia bilang, eh ini kamu pakai maulid pakai gendang. Nabi tidak pernah pakai gendang. Haram. Kalau ada orang itu bilang, eh kenapa kau hidup zaman sekarang? Kau punya HP yang tidak? Nabi juga tak pernah beli HP. Eh dulu Nabi berangkat haji dari Medina menuju Mekah, beliau naik onta. Kenapa kau haji naik pesawat? Jangan-jangan jatuh kayak Aresia. Betul. Kalau maulid Nabi semacam demikian dikatakan bid'ah, sesat, Katakan sama mereka, eh jangan masuk paham. Kamu juga ahli kamu juga pelaku sesat. Coba di kantongmu ada HP. HP bukan untuk hanya beribadah saja. Kamu klik maksiat ada. Kamu saku itu maksiat di sini. Kamu buang, bukan bukan HP-nya yang dibuang. Sekalian orangnya kita buang, betul? Betul? Kita pertahankan apa yang diwariskan oleh Tuhan tulis itu ajaran Tuhan tulis. Kita mencintai Nabi. Kita mengadakan maulid. Kita pertahankan. Jangan sampai ada orang luar yang merusak tatanan adat yang sudah baik dan adat yang diajarkan Tuhan tulis dan wali-wali yang lain baik di Malaysia, di Indonesia, bahkan di dunia ini semua berdasarkan syariat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepingin dari Al-Quran banyak dalil mengadakan maulid Nabi banyak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi wa birahmatihi Fabidhalika fa Allah juga berfirman, "Wa ma illa rahmatan lil alamin." Dalil Al-Quran tentang maulid Nabi. Berikanlah Bifadlillah dengan keutamaan, keistimewaan, pemberian-pemberian yang banyak, rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bifadlihi itu keutamaan dari Allah. Wa birahmatihi dan kasih sayang Allah. Kita jadikan orang yang sabar, kita jadikan orang yang ahli syukur, kita dijadikan orang ahli ibadah, kita jadikan orang yang punya rasa cinta, khususnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang hatinya mati, tidak. Bukan pembenci, tapi kita pecinta. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan maka dengan keutamaan, pemberian, rizki, harta, pangkat, keluarga itu pemberian, fadl. Dan juga wabi rahmati dengan rahmat dengan rahmat yang tadi itu kamu rasa punya cinta, kau punya rasa kasih sayang, Kau punya rasa rindu, kau punya rasa mengayomi keluarga. Dengan tolan kau sayang, dengan kawan kau berangkulan. Itu rahmat pemberian Allah. Falyafrahu. Maka dalam kalian bergembira, kalian suka-suka. Harus suka, suka itu falyafrahu. Perintah dari Allah. Kita harus suka, di saat pemberian Allah kita harus suka, bergembira. Itu satu ayat. Mana pemberian Allah yang paling hebat? Mana rahmat Allah yang paling mulia? Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Oh, tidaklah aku Allah, wa ma arsalna tidaklah ini Allah. Arsalna ka kepada engkau ya Muhammad. Tidaklah kami Allah mengutus engkau ya Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin kecuali sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Rahmat ini rahmat tadi juga diberi rahmat Rahmat pemberian kasih sayang, rahmat pemberian kenikmatan, cinta, semua ini kenikmatan yang paling besar adalah dengan adanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi, faliyafrahu. Maka kamu harus senang. Jangan ada Nabi, kamu ciptakan kebencian. Bukan. Ada Nabi, kamu ciptakan kasih sayang. Coba saya tanya, adik-adik yang baca qasidah. Adik-adik baca qasidah. Ya Nabi salam alaika. Ada rasa cinta tak? Apa benci? Pasti rasa cinta. Senang tak? Senang. Ada adik pakai terbang, bla bla bu bla bu. Lagi susah? Tidak. lagi senang. Ngantuk? ya kantuk pun hilang karena se senang betul ada ini kalau waktu begini makan lebih ya lebih ya, susah enggak kan senang kan senang dikelola jauh di cepet jauh dua jam untuk apa untuk solawat senang apa tidak senang sebab bal yafrahu dan aku bersenang berarti dalam tapi bersenang-senang itu sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kalau begitu, ada dalilnya enggak orang baca maulid? Ada dalilnya enggak? Ada tuntunannya enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Ada ajarannya enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Kalau ada orang datang, orang Wahabi datang mengadakan Maulid Nabi tidak ada tuntunannya Maulid Nabi tidak ada contohnya Maulid Nabi tidak ada dalilnya Itu berarti wahabinya Belajar sikit saja terus berhenti Tidur Tak tahu pelajaran terusannya ya Betul? Tak hatta membaca Al-Quran Tak hatta membaca tafsir Baru ikut ngaji sejenak Tiba-tiba mengeluarkan fatwa haram Hatwa, sesat. Baru sikit ilmunya, sikit. Tak tahu isi Al-Quran. bila ini. Betul kan? Betul? Jangan dirukan ya. Tak perlu dirukan Usir. Bila perlu diusir, jangan ganggu. Itu satu. Satu ya, satu. Masih banyak hadis kalau dikumpulkan tentang orang cinta pada Nabi, orang harus baca sholawat, masih banyak. Apa yang disebutkan tadi itu? Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Tabibi, Habibi, ya Habibi, salam. kutiba alaika. Itu artinya sholat. Wah, Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu dan ucapkan salam wa sallimu taslima ada dalamnya betul wah tapi yang ingin saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, para pecinta Nabi yang sebenar-benarnya dari kita paling utama kalau ditanya, kenapa kamu baca maulid Nabi? Dalilnya adalah karena aku cinta kepada Nabi. Kakek punya cucu, ada larangan dari dokter, tak laku. Betul? Betul? Nah, kadang-kadang kita baca di surat kabar, kadang-kadang ini kita tidak setuju ya, tapi kadang-kadang ibu-ibu kita baca surat kabar, kita dengar di berita televisi. Kadang-kadang begini, ada seorang pemuda mempunyai kekasih atau bahasa sekarang pacar ya. Tatkala oleh orang tuanya tak boleh jumpa. Ya, tak boleh jumpa, orang tuanya tak setuju. Itu kadang-kadang entah si lakinya atau si wanitanya tiba-tiba ditemui di kamarnya gantung diri, bunuh diri. Pernah dengar begitu? Kenapa? Hatinya sedih, tak bisa ketemu kekasihnya. Benar, ada kejadian kayak gini. Kadang-kadang minum racun, ya, minum obat tikus. Benar, obat hemat tikus diminum. Untuk apa? Aku tak bisa jumpa dengan kekasihku. Kenapa? Dilarang sama orang tua. Ada kejadian kayak gini. Mas sekarang Padahal orang punya kekasih macam itu haram Orang punya pacar haram Anak-anak muda-muda punya pacar haram Kita cinta pada Nabi Diperintahkan Kita cinta pada Nabi Hukumnya adalah wajib Betul? Kalaupun kita mati karena cinta Tambah Kalau misalnya ada orang datang sekarang bawa pedang Dan kita baca maulid Kemudian dia hunuskan pedang, dikatakan pada kita, kau tak bunuh karena kau bikin maulid. Kita katakan, aku tak tahu. Aku tak tahu apa yang kau lakukan. Yang penting aku cinta kepada Nabi. Ini dalilku. Aku rindu, aku suka jumpa dengan Nabi. Kau bunuh tak apa-apa. Tapi kalau bisa kau yang aku bunuh. Karena aku adalah pembenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta dilarang. Orang cinta di kalau tadi si anak yang punya pacar takut sama orang tua. Betul? Kita sesama laki, sesama besar, besar khairi. Ya, usia berapa usia? Usia berapa? 41. Saya usia 50. Ya, tak jauh ya. Kalau misalnya Ustaz Khairi melawan. Betul? Saya suka minum air. Saya suka sekali minum air. Saya mau minum, direbut sama Sakhain. Jangan diminum. Oh, ini kan sesama ya, bukan ayah. Iya deh. Bukan kakak, bukan adik, orang lain. Saya suka minum macam. Ya udahlah. Kita berantem aja lah. Betul? Aku suka sholawat. Aku suka maulid. Aku suka main terbang. Suka cinta. Dasarnya apa? Gak tahu aku ini orang awam, aku orang dusun, aku orang kebun, aku tak tahu lah. Aku cuma tahunya aku cinta kepada Nabi, jangan dilarang. Sudah cukup. Masa kalah sama anak pemuda yang kemasia, Betul. Betul. Kalau kau macam-macam, aku punya kekasih namanya Nabi Muhammad. Kau pisahkan aku dari Nabi Muhammad, kalau perlu pedangku yang akan keluarkan. Jangan kau larang aku untuk mencintai nabiku. Itu mestinya demikian. Mestinya demikian. Betul? Betul? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dulu di zaman sahabat, di zaman Nabi itu, Di zaman Nabi itu. Suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang Uhud. Nabi memimpin perang Uhud perang bawa pedang ya bawa golok bawa apa saja lah yang punya Subhanallah ringkas cerita saya tidak cerita tentang peristiwa saya tidak apa cerita tentang peristiwa perangnya tapi ringkas cerita tatkala pulang umat Islam ada mengalami kekalahan ada yang meninggal dunia ada seorang ibu Seorang ibu menunggu, menunggu di jalan dan bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Maka ada orang yang lewat pulang dari perang, dia kasih tahu, eh bapak mau meninggal dunia. Bapakmu ibu meninggal dunia, ayah mau meninggal dunia. Ibunya tidak menghiraukan, dia mengatakan bagaimana dengan Rasulullah, kekasihku Rasulullah. Ya ibu, suamimu meninggal dunia, si ibu tak hiraukan. Aku hanya tanya bagaimana keadaan Rasulullah, selamat atau tidak. Ya ibu, anakmu meninggal dunia, aku tak tahulah. Aku hanya kepingin tahu apakah Rasulullah selamat. Begitu Rasulullah datang, selamat Nabi. Maka ibu wanita mengatakan, Wallah ya Rasulullah, selagi mataku melihat engkau, engkau masih selamat, maka seluruh dunia tak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan keselamatanmu ya Rasulullah itu ibu-ibu di zaman sahabat yang dibutuhkan adalah keselamatan bagi bagi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita meniru apa yang dilakukan para sahabat. Ya kita kita begitu mendalam, tak tahulah dalilnya apa yang penting kita cinta kepada bagi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju? Sepakat? Sepakat? Kalau ada orang melarang maulid di sini kita apain? Kita usir bersama-sama karena itu bukan ajaran Islam. Betul? Kalau orang kafir melarang maulid pantas. Kalau orang orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Yahudi melarang maulid pantas. Tapi kalau ada orang mengaku Islam melarang maulid, sebenarnya itu serupa dengan orang-orang kafir maulid. ini eh, Tak perlu kita dengarkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini cakap saya yang mungkin terlalu panjang, kurang elok didengar, kurang suka bapak-bapak ya mendengarnya. Saya mohon ampun, saya mohon maaf. Mudah-mudahan suatu saat bisa jumpa lagi. Mungkin saya ke sini, mungkin bapak-bapak yang ke Pulau Jawa atau ke Indonesia, saya tunggu di sana kita jumpa ya. Mungkin hari-hari ini bisa main terbang di sana. Allahumma Amin ya. Sehingga kita benar-benar bersatu untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.